Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd <clears throat> Jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman Tegal Mojo rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal soleh mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya syahidallahu Allah Subhanahu wa taala bersaksi annahu la ilaha illa huwa bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia Allah wal malaikatu dan para malaikat pun bersaksi wa ulul ilmi dan orang-orang yang diberi ilmu juga bersaksi qaiman bil qisti dan Allah adalah zat yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia Allah. Al-Aziz dan dia adalah zat yang maha perkasa, Al-Hakim lagi zat yang maha bijaksana. Ya, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian bahwasanya dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan persaksian Allah Subhanahu wa taala bahasanya dialah satu-satunya zat yang berhak disembah. Ini ada dua macam. Yang pertama dengan kata-kata dan yang kedua dengan tindakan dan aksi nyata. Yang ada dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian dengan kata-kata. Allah tegaskan sayyidallah annahu la ilaha illahuwa. Kemudian uh, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan persaksian bahasanya dia adalah zat yang esa, adalah zat satu-satunya yang berat untuk disembah dengan perbuatannya. Dengan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan berbagai macam ayatnya. Maka semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala yang dengan menampakkan eh, makhluk-makhluk e, tersebut kepada manusia maka pada hakikatnya Allah memberikan persaksian bahasanya tiada sesembahan yang berat disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memberikan kemenangan kepada sang nabi yang mendakwahkan la ilaha illallah dan mengalahkan Ya, musuh-musuhnya yang menentang la ilaha illallah maka ini adalah bukti ya, bahasanya maka ini adalah bentuk Allah memberikan persaksian kalau ya, benarnya ungkapan la ilaha illallah maka Allah memberikan persaksian dalam ayat ini la ilaha illahuwa tiada sesembahan yang berat disembah melainkan Allah Ya. maka segala sesembah segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang sebenarnya tidak berat untuk disembah meskipun disebut Tuhan dan sesembahan. Namun itu semata-mata sebutan padahal realitanya tidak punya hak dan tidak punya otoritas untuk mendapatkan sebutan dan nama semacam itu. Oleh karena itu maka tidak uh, eh, maka tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Yang ada di jagat raya ini yang selain Allah adalah sesembahan yang sebenarnya tidak berhak untuk disembah. Wal malaikatu demikian juga para malaikat memberikan persaksian bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa ulul ilmi dan orang-orang yang memiliki ilmu dan termasuk orang yang memiliki ilmu adalah para nabi dan rasul. Mereka pun memberikan persaksian bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan ilmu, orang-orang yang diberi ilmu, ilmu yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ilmu dan pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla itulah para rasul, para nabi dan para ulama. imam bil qisti dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menegakkan keadilan. Dan Allah adalah zat yang adil baik dalam dalam semua hukumnya. Dalam semua hukumnya. Dalam hukum syariat yang Allah tetapkan untuk manusia, ya Allah berlaku adil Eh, dalam syariatnya tidak ada yang terzalimi. Dalam aturan dan syariat Allah itu tidak mengandung kezaliman. Tidak ada kezaliman untuk perempuan, tidak ada kezaliman untuk orang kaya, tidak ada kezaliman untuk orang miskin dan seterusnya. Demikian juga uh, aturan Allah Subhanahu wa taala eh, hukum Allah Subhanahu wa taala berupa balasan di akhirat itu pun adil tidak ada satupun yang zalim Allah tidak akan menambahi untuk manusia dosa yang tidak dia lakukan atau mengurangi ganjaran dan pahala amal soleh yang dia kerjakan. Maka tidak ada dalam hukum Allah Subhanahu wa taala kezaliman. Bahkan yang terkandung dalam hukum Allah adalah maaf, mengandung maaf, mengandung berbuat baik dan e, memberikan nikmat. Eh, dan di antara bentuk eh, eh, di antara bentuk bahasanya Allah itu bertindak lebih dari sekedar adil di antara bentuk bahasanya Allah itu bertindak bukan hanya adil bahkan lebih dari sekedar adil adalah dengan Allah Subhanahu wa taala membalas amal kebajikan minimal 10 kali lipatnya. Kalau Allah itu hanya adil, maka ya satu kebaikan nilainya satu. Namun satu kebaikan Allah balas minimal sepuluh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari sekedar adil. Bahkan boleh jadi minimal sepuluh dan boleh jadi berlipat sampai tujuh ratus kali lipat. Bahkan masih Allah katakan, Wallahu du'ifu lima yasha' Allah bisa tambahkan lebih banyak lagi bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Demikian juga amal ke kejelekan itu Allah balas dengan Allah catat dengan semisalnya satu di Allah catat dengan satu maka itu adil bahkan Allah maafkan dan itu lebih dari sekedar adil. Bahkan ada sebagian yang Allah maafkan dan tidak Allah hukum. Ya, maka ini lebih dari sekedar adil. Kalau hanya adil, ya maka yang salah harus dihukum. Itu adil. Namun e, tidak semua e, tidak semua yang salah Allah hukum. Ada orang-orang yang Allah kehendaki untuk Allah ampuni meskipun dia tidak bertobat sampai matinya. Maka itu lebih dari sekedar adil. Namun tentu aturan ini hanya berlaku untuk e, orang-orang -orang yang memiliki iman. Adapun orang kafir maka dia tidaklah layak untuk mendapatkan ampunan sehingga tidak ada ampunan untuk orang kafir. Dan di, di antara bentuk Allah menegakkan keadilan adalah Allah eh, eh, membela orang yang terdolimi dan dengan eh, memberikan balasan kepada orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala eh, membalas eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang zalim dalam rangka membela orang yang terzalimi. Yeah di antara bentuknya minimal uh, ada dua bentuk Allah memberikan balasan kepada orang yang zalim uh, dalam rangka membela orang yang terdolimi yang pertama dengan Allah kabulkan doa orang yang terdolimi ketika orang yang terdolimi ini mendoakan jelek orang yang zalim di dunia sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada Mu'ad bin Jabal ketika dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas ketika Nabi mengutus uh, Mu'ad bin Jabal ke Yaman Nabi pesankan kepada Mu'ad ibn Jabal wattaqi da'watal mazlum hati-hati dengan doa orang yang terzalimi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab tidak ada tapir yang menghalangi Allah untuk mengabulkan doa mereka orang-orang yang terzalimi dan bentuk yang kedua Allah memberikan balasan kepada orang yang zalim dalam rangka membela hak orang yang terzalimi adalah Allah ambil ganjaran orang-orang yang zalim dan Allah berikan kepada orang yang terzalimi. Jadilah orang yang zalim e, di dunia itu menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut e, di akhirat sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam man ta'udunal muflisa fikum siapakah yang kalian anggap sebagai orang yang bangkrut di tengah-tengah kalian maka sahabat mengatakan la dirhama aindahu wala mata'a itulah orang yang tidak punya uang habis semua barangnya disita oleh orang-orang yang menghutanginya itulah orang yang bangkrut e, namun Nabi katakan ada bangkrut yang lebih jelek itulah bangkrut di akhirat al muflisu man ya'ti yaumal qiyamah maka orang yang bangkrut adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bis salatin wasiyamin wazakatin dengan pahala salat dengan pahala rajin ke masjid dengan pahala berpuasa, pahala bayar zakat dan sedekah. Namun ternyata waqad dzulama hada dia telah zalim, telah menyakiti si A, wa bahada, memukul si B, wa syatamahada, mencaci maki dan mengumpat-umpat dan mengeluarkan sumpah serapah kepada si C, wa akhadha malahada dan mengambil duitnya dan hartanya si D. Fayakhudhu hadha min hasanatihi maka si A pun mengambil sebagian pahala orang tersebut, si B pun mengambil pahala orang tersebut, si C pun mengambil pahala orang tersebut dan seterusnya antri sebagaimana eh, antri untuk mengambil pahala orang tersebut. Eh, in baqiya min hasanati syai' eh, kalau ada ganjaran yang masih tersisa maka itulah keberuntungan untuknya wa illa ukhidam min sayiatihim. Jika ternyata pahalanya habis, maka akan diambilkan uh, dosa orang-orang yang terzalimi, kemudian ditambahkan pada dosa orang yang zalim. Faturiha alaihi, maka dosa orang yang terzalimi itu ditambahkan kepada dosa orang yang zalim, waturiha finar, kemudian dicampakkanlah si zalim tersebut ke dalam neraka. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Imam Muslim. Maka ini di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan dengan memberikan balasan ke, uh, dan hukuman kepada orang yang berbuat zalim. Oleh karena itu maka itu mengeri, uh, ngeri dan bahayanya zalim kepada sesama manusia. Eh, dan pentingnya bersikap adil kepada sesama kepada istri, kepada anak, kepada eh, saudara, kepada tetangga, kerabat, kepada kerabat dan yang lain. Dan e, hak di antara dan hak di sesama manusia adalah bagian dari catatan yang tidak akan Allah biarkan. Maka artinya tidak boleh tidak pasti Allah akan mengkisos menghukum orang yang zalim. Nah, jika di sini disampaikan Allah menegakkan keadilan dan Allah tidak zalim, ya, maka bagaimanakah dengan manusia yang Allah timpakan badannya berbagai macam derita, ketakutan, musibah dan malapetaka? Apakah itu bentuk zalim Allah kepada manusia? Tentu jawabannya tidak. Itu bukan bentuk kezaliman karena semua bentuk musibah ya, dalam keyakinan orang yang beriman adalah buah dari maksiat manusia. Sebagaimana yang Allah katakan di surat Ar-Rum ayat yang ke-41, Dhaharul fasadu fil barri wal bahar, maka terjadilah kerusakan yaitu musibah dan bencana di daratan dan di lautan. Di daratan boleh jadi kecelakaan lalu lintas, gunung meletus, ya, gempa bumi. Di lautan boleh jadi kapal tenggelam, ya, kapal pecah, Eh, kemudian eh, karam, kemudian kapal tabrakan atau yang lainnya, badai ombak yang besar dan seterusnya. Itu semua bima kasabat aidinas disebabkan ulah ya, manusia, disebabkan maksiat manusia. Liyudhikahum ba'dalladhi amilu supaya Allah berbuat demikian supaya mereka merasakan sebagian dari dampak ulah dan perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ketika Allah menimpakan musibah malah ini satu kebaikan. satu bentuk kebaikan Allah kepada manusia. Karena maksud dari musibah yang Allah timpakan itu adalah mengingatkan. maka dia adalah bentuk pendidikan Eh, supaya manusia ingat, insaf dan sadar. Maka itu kebaikan. Eh, maka itu sebagaimana orang tua nyubit anaknya, eh, kalau gambarnya di dunia manusia, supaya sadar, supaya ingat, supaya kemudian mereka berhenti dari kejelekannya dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka musibah yang Allah timpakan kepada manusia bukalah sedikit pun bukalah kezaliman, namun itu adalah balasan atas perbuatan manusia dengan tujuan yang luhur kembalinya manusia dan tempatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya e, dosa manusia itu Allah bayar cash di dunia dengan musibah, maka mati semua. Tidak ada yang hidup. Sebagaimana Allah firmankan di surat An-Nahl ayat yang ke-61, walau yu'akhidullahu nasa bidulmihim. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah dan bencana kepada manusia dengan semua maksiat mereka. Semua maksiat buahnya musibah. Mataraka alihah min dabbah. Maka tidak ada manusia yang hidup di muka bumi. Maka tidak ada manusia yang hidup di muka bumi. Oleh karena itu musibah yang Allah timpakan kepada manusia cuma sebagian adalah Ya, supaya manusia merasakan sebagian dari hasil ulah mereka. Sebagiannya tidak semua. Ya, Wayafu angkathir ayat yang Allah katakan banyak yang Allah maafkan. Allah tidak timpakan berupa musibah. Kalau seandainya semua maksiat manusia itu berbuah musibah, mati manusia. Allah katakan tidak ada kehidupan di muka bumi. Tidak ada ada ya, kehidupan di muka bumi hancur semua, mati semua. Namun walaki akhiruhum ila ajal musamma. Ya, namun banyak banyak maksiat yang Allah tunda. Hukumannya sampai batas waktu yang Allah inginkan. Yaitu kematian, kemudian setelah itu barulah mereka merasakan semua ini, ya, semua yang belum dirasakan, sisa-sisa yang belum dirasakan. Yang ketika dikirimi musibah ternyata tidak mau tobat-tobat, maka sisanya masih akan dirasakan setelah waktu yang telah Allah tentukan. La ilaha illahu. Kenapa di sini diulang? Eh, jawabannya eh, ini adalah eh, ya, penetapan hukum. Maka ini adalah penetapan hukum setelah adanya proses pemberian saksi. Maka Allah memberikan saksi dan setelah itu memberikan persaksian, setelah itu menetapkan keputusan. <clears throat> Maka maka terkumpul dalam ayat ini persaksian dan penetapan putusan. Maka Allah memberikan saksi untuk dirinya, kemudian dialah yang memberikan putusan, bahasanya dialah satu-satunya ilah. Karena tentu eh, sebagaimana yang kita ketahui di dunia pengadilan, ya, putusan itu datangnya setelah proses persaksian. Persaksian setelah itu baru <coughs> putusan. Maka di awal ayat Allah bicara, Allah menyampaikan tentang e, persaksian. Setelah itu ditutup dengan dengan putusan la ilaha illahuwa. Al-Aziz Al-Hakim dan Allah adalah zat yang maha perkasa, lagi zat yang maha bijaksana. Ya, Al-Hakim itu bisa maknanya dia adalah zat yang memutuskan hukum dan boleh juga diterjemahkan dengan zat yang maha bijaksana. Ya, pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari ayat ini, ayat ini menjelaskan tentang pentingnya tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan menceritakan kepada kita tentang tauhid bahasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dengan Allah memberikan persaksian. Sampai-sampai Allah memberikan persaksian tentang keesaannya. Menunjukkan pentingnya tauhid. Dan ayat ini menunjukkan istimewanya malaikat. Karena Allah jadikan para malaikat sebagai saksi berkenaan dengan masalah tauhid setelah persaksian Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah memberikan persaksian dalam perkara yang penting ya, kecuali dia adalah juga penting. Ya, karena masalah besar hanya diketahui oleh orang-orang besar. Ya. Maka masalah besar, penting dan gawat, maka yang berbicara tentangnya adalah orang-orang yang besar ya, dan orang-orang yang mulia. Maka ini menunjukkan mulianya dan istimewanya para malaikat. Kemudian e, yang ketiga ayat ini mengisyaratkan e, istimewanya dan pentingnya kedudukan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Sehingga Allah sampaikan bahasanya saksi level selanjutnya adalah ahlul ilmi wa ulul ilmi dan orang-orang yang diberi ilmu. Maka ini menunjukkan pentingnya ilmu, ya, pentingnya belajar dan mulia mulianya derajat orang-orang yang berilmu. Allah muliakan orang-orang yang berilmu dengan Allah sejajarkan persaksiannya, persaksian mereka orang-orang yang berilmu dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan persaksian para malaikat. Kemudian uh, uh, ayat ini menunjukkan sesuatu yang adalah tidak mengapa, sesuatu yang penting itu ditegaskan dan digarisbawahi. Iya, meskipun orang yang pihak yang mengkabarkannya adalah orang yang terpercaya, di mana di ayat ini Allah tidak cukupkan dengan persaksiannya. Masih Allah tambah persaksian malaikat, masih ditambah persaksian orang-orang yang berilmu. Itu bukan berarti ya, persaksian Allah tidak cukup ya, bukan berarti persaksian malaikat belum mencukupi namun ini adalah mimbabi takkid adalah dalam rangka untuk menegaskan, menguatkan dan menggarisbawahi penting dan gawatnya sesuatu. Maka sesuatu yang penting, maka dalilnya diperbanyak agar semakin orang itu sadar betul bahasanya satu hal yang penting gawat dan satu hal yang e, luar biasa. Kemudian e, ayat ini menunjukkan bahasanya Allah adalah zat yang menegakkan keadilan. Allah adalah zat yang adil dan Allah tidaklah zalim. E, maka tidak benar ungkapan sebagian orang ketika dapat musibah, Allah zalim dengan saya, Allah kejam dan seterusnya. Bahkan manusialah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Karena musibah itu adalah buah dari kemaksiatan. Bencana adalah buah dari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. La ilaha illahu Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan dia Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang boleh disembah. Selain Allah yaitu makhluk, tidak ada satupun yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu konsekuensinya siapa yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah, maka dia melakukan kemusyrikan. Ya, karena perbuatan tersebut menyembah Allah dan selain Allah adalah perbuatan yang bertentangan dan bertolak belakang dengan tauhid. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya perkasanya Allah itu dibangun di atas hikmah. Oleh karena itu Allah sebutkan dua nama ini dan Allah gandengkan Al-Aziz Al-Hakim zat yang perkasa dan zat yang hikmah dan bijaksana. Maka ini maka Allah adalah perkasa namun perkasanya adalah perkasa yang dibangun di atas hikmah yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lain halnya dengan perkasanya manusia. Manusia ketika merasa dirinya perkasa dan hebat ya, maka ya, ya seringkali kemudian unjuk eh, kekuatan, kehebatan pamer kekuasaan ya, dengan melakukan perbuatan suka-suka. Kenapa begini? Suka-suka. Ya, mau menunjukkan dulu saya orang hebat. Kenapa berbuat begitu? Suka-suka. Ya, kenapa? Karena mau tampil di hadapan manusia dan menampakkan diri di hadapan manusia kalau dia orang top, hebat dan perkasa. Hmm, maka suka-suka, bukan karena ada tujuan tertentu yang ingin diwujudkan dan dimaksudkan. Ini. Namun sekedar ingin menunjukkan e, kekuasaan. Ini. Bukan karena ada hikmah yang mau diwujudkan. Mentang-mentang kemudian senior, kakak kelas, kakak angkatan, nah, lebih duluan e, kuliah misalnya, maka dipelunju. apa ada hikmahnya kemudian pakai topi begini, pakai harus pakai tas begitu? Adakah hikmahnya? tidak ya, boleh kemudian naik motor harus jalan kaki ya, adakah adakah hikmah yang diwujudkan tidak suka-suka saja ya. ini loh kami itu top nah ini loh kami perkasa kami hebat kami kuasa ya, kamu jangan main-main nah, ya, maka cuma unjuk kekuasaan unjuk kehebatan unjuk ke senioritasan dan semacam itu Adapun perkasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana ya, tingkah pola manusia yang sok perkasa di dunia. Al Aziz Al Hakim adalah perkasa dan perkasanya adalah perkasa uh, yang dibangun di atas hikmah. Semua perbuatannya ada maunya, ada maksudnya dan maksudnya untuk kepentingan uh, kepentingan makhluknya bukan kepentingan dirinya. Itu untuk kebaikan makhluknya, bukan kebaikan dirinya Allah menampakkan kekuasaan dengan menimpakan bencana. Ya, Allah kemudian menampakkan kekuasaan kepada orang yang ingkar dengan ada ada orang yang ragu-ragu tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tiba-tiba ada bledek di depannya. Ya, maka langsung kemudian gemetaran dan apakah Allah unjuk kekuasaan kepadanya itu cuma suka-suka? Ini dulu saya mah perkasa ngirimkan bledek. Ya, iseng saja. Nah, untuk untuk maslahat. Maslahatnya siapa, kepentingan siapa, kepentingan Allah dah untuk kepentingan orang tersebut. Dia ragu-ragu tentang kemahakuasaannya, maka kemudian eh, langsung kemudian gemetar deg-degan nah, dan nggak berani lagi ya, meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dapat ya, cerita orang yang ada orang cerita pada saya bahasanya dia pernah mengalami fase dalam di masa mudanya, di masa mahasiswanya, ragu-ragu tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah hampir ateis lah. Ya. Pas demikian jalan kemudian keluar, ya, pas itu hujan, tiba-tiba nah pohon pas di depannya cuma 2 meter atau berapa atau berapa itu kebakar hangus di depan matanya, turun uh, beledek. Itu padahal cuma 2 meter di depannya, hampir saja ya, ikut ikut hangus. Langsung dia cerita dia ya, cerita kemudian uh, deg-degan ya langsung gemetaran semua padahal baru saja dia melihat hujan dan ini dan dia ya, uh, meremehkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala bahkan mempertanyakan ada dan tidaknya Allah Subhanahu wa taala karena dia cenderung sudah ateis. Allah kirimkan uh, Allah menampakkan keperkasaannya. dengan kirimkan beledek membakar pohon yang jaraknya 2 meter atau 3 meter di hadapannya. Maka Allah menampakkan kekuasaannya, keperkasaannya. Dia adalah Al-Aziz. Namun apakah ini cuma suka-suka? ternyata itu bermanfaat menyebabkan dirinya eh, habis itu kemudian berpikir ulang tentang untuk mempertahankan eh, pengingkarannya eh, terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebabkan dia berpikir ulang dan akhirnya kemudian dia berfikir ulang dan bertaubat. Nah, ini menunjukkan bahasanya Allah Maha perkasa dan perkasanya bukan karena suka-suka, bukan karena main-main, bukan karena iseng, namun ada hikmah dan ada maksud dan ada maslahat. Dan maslahatnya untuk Allah bukan untuk si manusia. Maka dia Al-Aziz Al-Hakim. Demikian kurang lebih isi kandungan uh, surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah ma'alim nama yang fa'na wa fa'na bima'alam tanah wa zidna wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhu da'wana alhamdulillahi subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu